Kita masih dalam Al-Mihwar Al-Thalif yaitu pokok pembahasan yang ketiga Al-Hukuk Al-Mushtarika Bain Az-Zawjain yaitu hak dan kewajiban yang berserikat di dalamnya suami istri dan untuk Pokok pembahasan yang ketiga ini terdiri dari dua sub pembahasan. Sub yang pertama adalah al mumatsala fil huquq bainaz zaujain, yaitu persamaan hak dan kewajiban antara suami istri di dalamnya terdapat beberapa poin di dalam mewujudkan persamaan hak dan kewajiban antara suami istri ada lima poin yang disebutkan oleh penulis hafidahullah taala yaitu at-tawasi bil haq wa ta'awun ala ta'atillah wa tadhkir bi Allah yaitu wajibnya untuk suami istri saling berwasiat di dalam kebenaran saling tolong menolong di dalam menegakkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua atau cabang yang kedua yaitu tajsidul mawaddah warahma fil hayati zaujiyah yaitu wajibnya suami istri mewujudkan mawaddah warahmah yaitu kasih sayang dan cinta di dalam kehidupan rumah tangganya kemudian poin yang ketiga adalah badlu thiqati wa ihsanudzon yaitu masing-masing mencurahkan kepercayaan dan kebaik sangka satu terhadap yang lainnya yaitu badlu thiqati wa ihsanud saling mempercayai dan saling berbaik sangka kemudian poin yang keempat at-tahalli bi khuluqis sabr wa ihtimal al-adha yaitu berhias dengan akhlak kesabaran dan kesabaran di dalam memikul beban atau tahammul al-adha yaitu God, uh, cobaan ya atau <clears throat> problem-problem <clears throat> di dalam rumah tangganya maka wajib masing-masingnya berakhlak dengan akhlak as-sabr Kemudian poin yang kelima atau cabang yang kelima al-mas'uliyatul mushtarika fi bina'i usratin mutakamilah yaitu tanggung jawab bersama di dalam kehidupan rumah tangga suami istri di dalam membangun keluarga yang mutakamilah yang saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi keluarga yang kamilah keluarga yang paripurna yang sempurna insyaallah taala. Nah, ini lima poin yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah taala pada sub pembahasan yang pertama dari pokok pembahasan yang ketiga. Kemudian barakallahu fikum sebelum kita melanjutkan pada Al-matlabu as-sani sub pembahasan yang kedua. Terlebih dahulu kita selesaikan keterangan penulis Hafidahullah taala pada poin yang kelima yaitu al-mas'uliyatul musytarika fi bina'i usratin mutakamilah yaitu tanggung jawab bersama dalam setiap rumah tangga antara suami istri di dalam membangun keluarga yang saling menyempurnakan. Berkata asy Al-Muallif Muhammad Ali Farkus hafizahullah taala wal mar'atu min jihatiha mu'taminatun ala baiti zawjiha wa hafizatun limalihi wa mu'ak wa mu'akkalatun bihusni tadbiri baitiha wa ta'ati zawjiha wa khidmatihi wa tarbiyati auladiha. Maka setelah menjelaskan tanggung jawab kepemimpinan suami bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap pemimpin akan kepemimpinannya apakah dia menjaga, memelihara kepemimpinannya tersebut atau dia melalaikannya. Sampai-sampai seorang suami akan ditanya pertanggungjawabannya kepemimpinannya di dalam rumah tangganya. Maka demikian pula dari sisi istri. Dia pun mu'taminatun ala baiti zaujiha atau mu'tamanatun ala baiti zaujiha. Dia adalah amanah, diberi amanah bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. hafizatun limalihi bertanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Wa muwakkalatun bihusni tadbiri baitiha dan juga diberi amanah untuk bertanggung jawab di dalam upaya tahsin tadbir baiti baiti zaujiha wa ta'ati zaujiha yaitu untuk memper membenarkan memperbagus kepemimpinan atau tanggung jawabnya di dalam rumah suaminya demikian pula di dalam mentaati suaminya melayaninya serta mendiri anak-anaknya maka semua itu adalah merupakan amanah terhadap istri di dalam rumah tangga fahum fahiya lahum kudwatun solehatun maka dia yakni seorang istri terhadap anak-anaknya atau orang-orang yang berada di dalam rumahnya dia adalah merupakan kudwa solehah sebagai suri toladan percontohan yang baik yang turakibu sirotahum watar'a nufusahum watursiduhum ila ma yuqimu dinahum wa yuhadziba akhlaqahum wa ghairaha min alwadha'if wal a'mal allati tatakamalu biha ma'a mas'uliyati zauj maka seorang istri wajib dia memperhatikan mengawasi yang menjadi tanggung jawabnya di dalam rumah suaminya memberi bimbingan kepada mereka yang dapat menegakkan agama mereka dan membersihkan, memurnikan akhlak-akhlak mereka. Dan selainnya dari tugas-tugas dan amalan-amalan yang antara dia dan suaminya saling menyempurnakan, saling mengisi dalam mewujudkan tanggung jawab bersama di dalam rumah tangganya وقد جاء في الحديث ما يقرر مسؤولية كل فرد فيما fima إليه من حفظ النفوس nufus wal amwal البيت. Telah datang di dalam hadis sesuatu yang menetapkan tanggung jawab masing-masing antara suami istri memiliki tanggung jawab yang dibebankan atau yang diamanahkan pada pundaknya masing-masing di dalam menjaga memelihara jiwa, menjaga harta dan memelihara kemaslahatan-kemaslahatan di dalam rumahnya atau dalam rumah tangganya. Telah datang di dalam hadis sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi." Seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah dalam keluarga rumah rumah tangganya wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan ditanya tentang kepemimpinan kepemimpinannya demikian pula al mar'atu seorang istri ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha dia adalah pemimpin terhadap rumah suaminya dia adalah pemimpin terhadap keluarga di dalam rumah suaminya wa waladihi dan terhadap anaknya yakni anak suaminya telah terdahulu di sini bahwa anak bukan saja anaknya sendiri dari sang istri tetapi mencakup anak-anak suaminya dari istri yang lainnya ketika anak-anak itu tinggal bersamanya di dalam rumahnya maka menjadi tanggung jawab ro'iyatun menjadi tanggung jawab sang istri terhadap seluruh keluarga yang ada di dalam rumah suaminya. Wawaladihi dan anak suaminya. Ini disebutkan oleh Rasulullah secara khusus. Wawaladihi seorang istri bertanggung jawab terhadap anak suaminya. Wahia mas'ulatun anhum dan seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka, yakni tentang orang-orang atau keluarga yang berada di dalam rumah rumah suaminya atau di dalam rumahnya. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam menjelaskan hadis yang mulia ini, wa ri'ayatur rajul wa ri'ayatur rajuli ahlahu bil qiyami alaihim bil haqqi fi nafaqati wa husnil ishrati. Wa ri'ayatul mar'ati fi baiti zawjiha bi husnit tadbiri fi amri di, fi amri baitihi wa ta'ahudi li khidam li khidamihi wa adyafihi. Kepemimpinan kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, kepemimpinan seorang suami di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya yaitu dia wajib menegakkan hak ya menjadi kewajiban bagi dia di dalam nafkah dan husnul isyrah, di dalam memberi nafkah dan juga di dalam husnul isyrah, yakni muamalah pergaulan yang baik. Naam, yakni dia bermuamalah dengan baik, dengan adil, dengan sober, dengan akhlak yang mulia dan seterusnya dari husnul isyrah dari muamalah-muamalah atau pergaulan yang baik. Maka itu merupakan uh, tanggung jawab setiap suami. Adapun kewajiban dan tanggung jawab seorang istri di rumah suaminya adalah bihusni tadbir fi amri baitihi yaitu memperindah, memperbaiki pengawasan, penjagaan, pemeliharaannya di dalam rumah suaminya. Wa ta'ahudi li khidamihi wa adiyafihi. Dan tanggung jawab seorang istri juga adalah memiliki ta'ahud, ta'ahud yakni perhatian ya. Dia terikat untuk selalu memperhatikan pelayanannya, pelayanan terhadap suaminya wa adiyafihi Ya dan jamuan-jamuan Demikian barakallahu keterangan dari Imam Al-Baghawi rahimahullah terkait dengan uh, tanggung jawab seorang suami dan juga tanggung jawab seorang istri di dalam rumahnya yang masing-masingnya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah kelak. hiya mas'ulatun an ra'iyatihim. Dan semua dia akan ditanya tentang pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Kemudian di akhir pokok pembahasan yang ketiga ini berkata afwan di akhir dari sub pembahasan yang pertama ini berkata penulis hafizahullah taala wala yakhfa annal haditha rakizatun asasiyatun في القيام بالحقوق والواجبات ضمن مسؤولية بناء الأسرة والتكامل في الوظائف والأعمال والرعاية لما تحت اليد ووجوب القيام بها على أكمل وجه وأحسن أداء tidak tersamarkan lagi bahwa al hadis bahwa pembahasan kita pada sub pembahasan yang pertama ini atau pada pokok pembahasan yang ketiga tidak tersamarkan lagi bahwasanya ini adalah merupakan rokizatun asasiyah ya asas yang sangat prinsip ya yang wajib untuk diperhatikan oleh suami istri di dalam menegakkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya masing-masing di dalam mewujudkan keluarga yang sempurna yang saling menyempurnakan di dalam segala tugas-tugas dan aktivitas-aktivitasnya. Naam. Dan wajibnya masing-masing menegakkannya berupaya dengan penegakan yang sempurna. Naam, dengan amanah. yakni tidak melalaikannya. Demikian barakallahu fikum. Eh, sub pembahasan yang pertama dari pokok pembahasan yang ketiga. Selanjutnya kita masuk kepada sub pembahasan yang kedua ya atau yang diistilahkan oleh penulis hafizahullah al-matlabus tsani. Ya, kalau pokok pembahasan al-mihwar, kalau sub pembahasan al-matlab. Maka kita masuk kepada sub pembahasan yang kedua yaitu al-matlabu tsani al hukukul al-mutarattiba 'ala ala ar-rabitati zaujiyah yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kemudian menimbulkan ikatan yang kuat antara suami istri dengan sebab-sebab penegakan terhadap al hukum tersebut. Sehingga terjadi ikatan suami istri, ikatan keluarga yang yang kokoh. Berkata penulis hafizahullah taala pada sub pembahasan yang kedua ini yurattibul Islam bimuqtada aqdi zawaj hukukan maliyatan wa ghairu maliyatin lizaujaini تنشئها الرابطة الزوجية وقد سبق في المطلب الأول ذكر وقد سبق في المطلب الأول ذكر حقوق حسن المعاشرة التي توجب المماثلة بحسب الاختلاف في مفردات هذا الحق ونتناول في هذا المطلب بقية الحقوق المترتبة على الرابطة الزوجية في الفروع التالية Islam di dalam mewujudkan konsekuensi akdus zawaj, yakni akad pernikahan, maka konsekuensi dalam syariatul Islam setelah menunaikan akad pernikahan antara suami istri, antara seorang lelaki dengan wanita, muslim muslimah, mukmin mukminah, maka konsekuensinya akan timbul darinya hukukon maliyatan wa ghairu maliyah yaitu hak-hak yang bersifat harta materi ataupun hak-hak yang tidak bersifat materi atau harta ya bagi suami istri yang telah terdahulu kita menjelaskan di dalam uh, pokok pembahasan yang pertama dan pokok pembahasan yang yang kedua Nah, mulai dari uh, sebelum melakukan akad, ya, kemudian sampai melakukan akad, maka ada hak yang bersifat harta, yaitu wajib bagi suami menyerahkan uh, mahar, ya, mahar itu harta berupa harta. Barakallahu fikum. Naam. Ya, demikian pula di dalam memberi pakaian ya tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan sandang pangan dan seterusnya, maka akan timbul hak-hak tersebut. Demikian pula ya kewajiban-kewajiban. Barakallahu fikum. Baik yang bersifat harta ataupun yang tidak bersifat harta. Yang tidak bersifat harta seperti wajibnya ya memberi ilmu, nafkah batiniah ya menggauli istrinya, memberi nafkah batinia dan juga memberi ilmu, pendidikan terbiah ilmu dan sebagainya dari hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang tidak bersifat materi atau harta. Maka barakallahu fikum setelah terwujudnya akad pernikahan antara suami istri ya antara lelaki dan wanita muslimah muslim muslimah maka di sana timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masingnya. Ya, dengan hak dan kewajiban itu timbullah ikatan kekeluargaan ya yang saling menyempurnakan. Naam, wa qad sabaqa fil matlabil awal dan telah terdahulu pada uh, sub pembahasan yang pertama dari pokok pembahasan yang ketiga ini yaitu telah uh, penulis telah menyebutkan hak-hak husnil muasyarah. Ya hak dan kewajiban di dalam memperindah pergaulan ya antara suami istri yang tujibu al-mumatsalah. Ya yang dengan itu mewajibkan persamaan antara suami istri yakni persamaan di dalam hak dan persamaan di dalam kewajiban sesuai dengan proporsinya masing-masing ya untuk suami dan untuk istri untuk suami sebagai lelaki dan untuk istri sebagai wanita maka wanatanawalu fi hadzal matlab maka di dalam sub pembahasan yang kedua ini kita akan menyebutkan al huquq al mutarattibah ala rabitati zawjiyah fil furu' at taliyah kita akan menyebutkan uh, poin-poin uh, poin -poin yang lainnya yang merupakan uh, hak dan kewajiban para istri dan suami di dalam mewujudkan ikatan kekeluargaan yang sempurna atau yang saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya, maka poin-poin di bawah ini ada beberapa poin yang disebutkan oleh penulis atau syekh hafidahullah taala. yakni ada empat poin. Naam, dan ini merupakan pembahasan yang terakhir dari kitab yang kita bacakan ini. Insya Allah taala. Naam, ada empat poin, ada atau ada empat cabang yang merupakan hak-hak yang lainnya, hak dan kewajiban yang lain yang wajib ditunaikan oleh masing-masing suami istri di dalam mewujudkan ikatan kekeluargaan mereka yang saling menyempurnakan. Naam, Poin yang pertama, al-farul awal adalah hilul istimta. Hilul istimta. Yakni penghalalan istimta. Istimta yakni uh, apa ber, bercumbu ya halalnya untuk bernikmat-nikmat masing-masingnya antara suami istri فإذا تم العقد صحيحا يتوفر فإذا تم الأقد صحيحا بتوفر أركانه وشروط الانعقاده وانتفت عنه الموانع كالإحرام مثلا حل لكل منهما الاستمتاع بالآخر بجميع أنواع الاستمتاع allati abahatha asy-syari'atu fahuwa hillun ma yaqtadhihi at-tab'ul insani mimma huwa muharramun illa bizawaj au milkil yamin liqaulihi ta'ala Apabila akad telah sempurna, akadnya sahih ya, akad yang sah yaitu dengan menunaikan rukun-rukunnya dan syarat-syarat akad. Dan apabila hilang penghalang-penghalangnya, ya, maka akad berarti sudah sah. Menunaikan rukun-rukunnya yaitu rukun apa? Ijab kabul. Nah, ada ijab, ada kabul, yaitu ucapan ijab yang dilakukan oleh uh, Eh, wali seorang wanita, kemudian kobul yang diucapkan oleh lelaki yang hendak menikah. Ya, itu namanya ijab kobul dan itu rukun daripada pernikahan. Ya. Naam, demikian pula adanya wali. Ya, wali dari nasab. Itu juga rukun dari nikah. Naam, maka tidak ada wali tidak sah pernikahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa biwali. Ya, terus ketika beliau ditanya bagaimana pernikahannya wanita yang tidak punya wali, maka sudah meninggal atau kehilangan wali, maka nikahnya adalah sultan. Apa walinya adalah sultan, pemerintah atau penguasa. Maka wali adalah merupakan rukun dari nikah. Yang menikah tanpa wali tidak sah. Ya, nikah siri nikah tanpa wali, tanpa memberitahu walinya, nikah langsung di imam masjid atau di toko masyarakat yang dia bukan uh, pemerintah, ya, maka itu tidak sah nikahnya. Ataupun dia pemerintah, namun yang mau menikah ini tidak melalui proses pemberitaan kepada wali nasabnya, ya, tapi langsung ke sultan. Ini juga tidak sah Ya, kecuali setelah melalui proses pemberitaan kepada walinya dan walinya menolak karena permasalahan dunia dan uh, dia tidak inginkan anak putrinya menikah dengan seorang lelaki yang soleh yang sholat tapi dia inginkan lelaki yang tidak sholat yang penting berharta atau memiliki kekayaan atau pangkat jabatan walaupun dia tidak sholat. Maka melalui proses ya lobby dan seterusnya nasihat kepada walinya, walinya berkeras untuk tidak menikahkan anak putrinya kecuali dengan lelaki yang tidak sholat. Maka pada saat kondisi seperti ini, ya perwalian dia gugur. Perwalian orang tua yang seperti itu gugur, turun ke dia anak-anak laki-lakinya kalau dia janda ya atau kemanakannya turun ke bawah terus ya ketika semua itu sudah melalui proses tidak mendapatkan wali maka beralihlah perwalian kepada sultan ya kenapa kita jelaskan ini karena barakallahu fikum banyak kaum muslimin yang mughafal ya yang sengaja dan tidak memiliki perhatian dalam hal ini belum ada usaha langsung lari ke wali sultan. Sehingga yang nikahkan dia pemerintah, padahal dia belum melalui proses kepada perwalian yang aslinya, yaitu perwalian nasab, garis keturunan nasab secara berurutan. Ya, bahkan barakalafikum sebagian madhab, sebagian madhab berpendapat, ya dari para ulama, ya madhabul arba'ah, sebagian mereka berpendapat walaupun dia memakai wali, tetapi walinya wali yang rendah, ya, misalnya langsung ke omnya, padahal ada bapaknya, bapak kandungnya, dia lari ke omnya tanpa melalui proses, maka itu sebagian ulama berpendapat tidak sah. Ya, padahal dia wali, tapi walinya dia bukan wali yang pertama tingkatannya. Ya, maka me, me, mencari wali itu wajib pada posisinya yang paling tinggi, kemudian yang ke bawahnya dan ke bawahnya seterusnya. Ya, perwalian yang tertinggi adalah orang tua kandung, ayah dari kalangan ya, dari keturunan ayah ya. Ayah kandung, kemudian setelah itu om saudaranya ayah kandung ya. Kemudian ya om dari dari ayah tentunya ya. Kalau om dari ibu tidak tidak masuk dalam perwalian. Perwalian itu dari garis keturunan ayah. Barakallahu fikum. Apa namanya kalau dari garis keturunan ayah? Amma atau khol? Ammun atau kholun? Ya, ammun ya dari ayah. Kalau kholun itu dari i, dari ibu. Ya. Dari siapa? Dari ibu. Kalau dari ayah, paman dari ayah namanya amun. Kalau paman dari ibu namanya kholun. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau tante tinggal ditambah dengan tak marbuto. ammatun ammatun dengan kholatun. Ya. Kalau laki-lakinya kho dengan kholun. Kalau perempuannya tante ammatun dengan kholatun. Nah, bedanya dari garis ayah adalah amun, dari garis ibu adalah kholun. Demikian para kalafikum. Walhasil barang siapa yang uh, mencari wali langsung kepada wali yang rendah tanpa melalui wali yang tertinggi, sebagian ulama menjelaskan berpendapat bahwa nikahnya tidak sah. Oleh karena itu wajib dalam perkara ini untuk berhati-hati. Naam, wajib menempuh tingkatan-tingkatan perwalian. Ya. Itu rukun daripada rukun nikah. Ya, selain dari wali adalah ijab dan kabul. Harus ada ijab dan kabul. Adapun wajib-wajib nikah diantaranya adalah mahar. Mahar, barakallahu fikum. Mahar adalah salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban an-nikah. Ya, demikian pula ya pendapat yang kuat adalah menunaikan walimatul urus Pesta pernikahan. Ya, karena Rasulullah SAW memerintahkannya aulim walau bisyatin. Tegakkanlah pesta pernikahan walaupun satu kambing, walaupun dengan harga yang murah. Yang penting menegakkan apa? walimah. Nah, sehingga sebagian ulama berpendapat wajibnya menegakkan ya pesta pernikahan. Nah, demikian barakallahu fikum uh, nah kita lanjutkan kepada poin yang pertama tadi bahwasanya <clears throat> apabila akad telah sempurna akad yang sahih yaitu yang memenuhi rukun-rukun nikah dan eh, syarat-syarat uh, akadnya ya kemudian juga hilang penghalang-penghalangnya ya kal ihram masalah di antara penghalang Eh, pernikahan atau akad nikah adalah ihram, melakukan ihram. Tidak boleh orang melakukan akad nikah dalam keadaan dia ihram. Ihram untuk haji atau ihram untuk umroh. Ya, sampai dia selesai ihram haji dan umrohnya. enam Baru boleh melakukan akad pernikahan. Ya, artinya siapa yang melakukannya saat ihram maka nikahnya tidak sah. Karena itu ada penghalang ya menyebabkan tidak sah barakallahu fikum. Maka jika akad telah sahih, maka halal masing-masing melakukan istimta antara suami istri terhadap yang lainnya. Ya, bijami anwal istimta dengan seluruh bentuk istimta. Allati abahatha syari'atu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Ya. Dan bentuk istimta ini adalah merupakan tobiah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya yaitu adanya apa tobiah al-istimta untuk bersenang-senang dengan ya, lawan jenisnya dengan akad yang sah yaitu melalui azwaj akad pernikahan. Nah, atau melalui milkil yamin yaitu perbudakan. Ya, Zaman dulu budak itu milik ya sama dengan hartanya, tuannya. Kalau seorang tuan fulan memiliki budak, maka budak itu sama dengan hartanya dia berhak melakukan apa saja. Ya, termasuk menghalalkan apa? farjinya. Ya. Maka kehalalan istimta antara lelaki dan wanita itu melalui akad pernikahan melalui akad pernikahan. Selain daripada itu adalah diharamkan barakallahu Ya, di dalam syariatul Islam. Ya, seperti hewan. Ya, hewan dia tidak punya apa? akal. Nah, maka mereka melakukan istimta tanpa melalui akad nikah. Karena mereka hewan dan mereka tidak di di apa? tidak mukallaf Ya, mereka tidak di diikatkan dengan syariah. Ya. Barakallahu fikum. Tidak ada ikatan syariat terhadap hewan. Maka manusia yang melakukannya berarti dia sama dengan hewan. Ya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina hum li furujihim hafizun." illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang mereka itu bertakwa, orang-orang yang beriman ya. Mereka ini orang yang menjaga, memelihara farji-farji mereka. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Ya, maka halal au ma malakat aimanuhum atau terhadap budak-budak yang mereka miliki fa'innahum ghairu malumin maka mereka tidak dicela dalam hal tersebut yakni tidak dicela kepada istri-istrinya karena sudah halal melalui akad nikah dan tidak dicela pula pada budak-budak yang mereka miliki karena itu adalah e, harta mereka milik mereka fal ayatu dallat ala anna zawjiyata tahillu li zawjiha kama huwa laha wa min thamma kana hillul istimta haqqan mushtarik mushtarikan atau haqqan mushtarikan baina zawjain la yahsulu illa bi musyarakatihima ma'an na'am maka ayat ayat tersebut dalam suratul mu'minun menunjukkan kepada kita bahwa ya e, ikatan pernikahan itu menjadikan halal masing-masingnya ya suami halal terhadap istrinya, istri halal terhadap suaminya, maka dari sanalah halal istimta. Ya, dan itu menjadi hak yang berserikat antara keduanya. Ya. Menjadi hak ya dan kewajiban yang berserikat di antara keduanya. Nah, artinya ya tidak boleh eh, egois ya eh, salah satu dari keduanya. Nah, masing-masing memiliki e, hak dan kewajiban di dalam di dalamnya, yakni halul istimta. Naam, idla yumkin an yanfarida bihi ahaduhuma, yakni tidak mungkin ya menyendiri salah satu dari keduanya. Yang wajib hanya satu saja, yang lainnya tidak diwajibkan atau yang menjadi haknya salah satunya saja dan yang lain tidak berhak. Ya ini tidak mungkin demikian. Ya ilman annal jima' wajibun 'ala zauj id idala idalam yakun lahu udrun alal arjah. Nah, bahkan beliau mengatakan di sini bahwa iljima itu wajib atas suami untuk menunaikan jima tersebut, yakni kebutuhan rohani tersebut, dia wajib menunaikan kepada istrinya. Ya, ini kewajiban suami. Idalam yakun lahu udrun. Kalau tidak ada udurnya. Ya, dan ini pendapat yang rojih. Ya, pendapat yang roji barakallahu fikum yakni berdasarkan hadis ya uh, apa ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj ya Rasulullah SAW menyeru para pemuda wahai para pemuda siapa yang mampu di antara kalian melakukan ba'ah maka hendaklah dia menikah ba'ah ditafsirkan ya oleh sebagian para ulama bahwasanya al-jima ba itu adalah al-jima. Siapa yang mampu melakukan al-ba'a maka hendaklah dia menikah. Naam. Wa huwa haqqun sabitun lil mar'ati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa inna li zaujika li zaujika 'alaika haqqan. Ya. Jadi itu kewajiban suami dan menjadi hak istri. Menjadi hak istri ya berdasarkan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ya li zaujika alaika haqqan untuk istrimu atasmu ada hak maksudnya istri punya hak atas kita atas suami yang dimaksud adalah hak al-jima tersebut nah sehingga di sini beliau mengatakan pendapat yang lebih roji al-ba'al al-jima itu adalah kewajiban suami dan merupakan hak dari istri.